التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية keutamaan umat ini dengan kamiyah kuantitas jumlah wal kaifiyah dan kualitas ini keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah khairu ummatin ukhrijat linnas <clears throat> afdal umam tidak hanya dari segi jumlah yang sangat banyak seperti yang disebutkan dalam peristiwa Mi'raj. Nabi Musa menangis ketika akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah tidak turun lagi ke dunia. Kenapa engkau menangis? Aku menangis dengan seorang anak muda yang lebih yang belakangan datang. Tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Bukan hanya kami ya, tapi juga kaifiyah. Kaifiyahnya banyak. <clears throat> Disebutkan dalam banyak ayat. Kemudian juga dalam hadis. Nah, kebaikan-kebaikannya banyak. Al-Ashirah yang ke-10 Fadilatu ashabi Musa alaihi salam keutamaan pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam jumlahnya juga banyak nah itu yang betul-betul berpegang dengan ajaran Nabi Nabi Musa alaihi salam berpegang dengan Taurat peninggal Nabi Musa alaihissalam terjadi apa yang terjadi? Terjadi pecah belah. Nah. Dan kemudian mereka merubah merubah-ubah ajaran agama mereka dan mengubah-ubah kitab isi kitab suci mereka. Sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه نمي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ditunjukkannya umat-umat ini umat-umat manusia kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung banyak faedah ada yang menyebutkan sebagai bentuk hiburan bagi Rasulullah SAW bahwa beliau bukanlah Rasul yang pertama diutus dan apa yang beliau alami itu sudah pernah dirasakan oleh umat oleh nabi-nabi sebelum sebelumnya. Nah, beliau melihat ada nabi yang berjalan sendirian, berjalan dengan tiga orang, berjalan dengan sepuluh orang, Nah, kemudian <clears throat> juga hiburan juga ketika diberitakan umat beliau Shallallahu Alaihi adalah umat yang paling banyak, bahkan disebutkan nanti lebih dari enam separuh saf barisan umat yang dikumpulkan di padang masyar itu adalah umat Nabi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, rubu atau enam atau nis. Neneknya rubu seperempat. Ini paling sudah paling bah, paling banyak umat itu masing-masing masing-masing nah, ini berapa saf itu di oleh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ditunjukkannya juga umat-umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah gambaran keutamaan beliau dan kemuliaan beliau yang nah, paling banyak pengikut pengikutnya dan bahkan paling af afdal paling banyak pengikutnya dan paling af afdal Tanya Ta'asyarah أن كل أمة تشر وحدها مع نبيها Bahwa masing-masing umat itu dikumpulkan sendiri-sendiri bersama bersama nabinya. Katakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan." ورأيت النبي ومعه الرهط Rahat itu sampai bilangan ini bilangan tidak lebih dari 10. <clears throat> nah, masing-masing dengan nabi mereka. Juga dalam ayat wa tara kulla ummatin jasiyatin kulla ummatin tud'a ila kitabiha. dalam ayat yang lain wa in min ummatin illa khala nadhir setiap umat itu pasti ada yang datang kepada mereka nadir yang beri peringatan seorang rasul. Asalisata asyara qillatu man istajaba lil anbiya. Yang ketiga belas sedikitnya orang-orang yang menyambut seruan para para nabi sepanjang masa. Sangat sedih, sedikit. Juga sebagaimana yang Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah. Sedih sedikit. Ini hiburan buat kita. Jangan merasa sedih melihat sedikitnya orang yang berjalan di atas al-haq. Yang betul-betul al-haq. Nah, bukan syubhat. Kalau kita ingat bahwa yang berada di jalan tersebut adalah yang kata Allah hasina ulaika rafiqa sebaik-baik teman mereka terdiri para anbiya siddiqin syuhada dan as dan setiap masa masa nah, mereka sedih sedikit <clears throat> dibandingkan dengan musuh-musuh mereka yang menentang dakwah para anbiya. Nah, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Bagaimana Rasulullah menyebutkan la tazaru taifatun min ummati zahirin 'alal haq. Sedikit segelintir di kalangan umat beliau pula ini orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana awalnya. Nah, dan jangan yastaznian. Jangan merasa tidak butuh karena merasa sedikit kemudian merasa tidak butuh, zuhud tidak merasa perlu. Nah, Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah kata Allah. Betapa berapa banyak golongan kelompok yang sedikit yang justru mengalahkan yang banyak. Dan Allah mengingatkan wa in tuti aksar man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bentuti aksar man fil ard. Kalau mereka mengikuti mayoritas orang, ini kebenaran itu bukan diukur dengan jumlah. Apalagi orang-orang orang merasa seluruh dunia adalah nama. karena merasa benar. Berpegang juga dengan hadis ini sawadun azim. Nah, bukan itu. <clears throat> Ar-Rabi'ata Asyarah yang ke-14 anna man lam yujibuhu ahadun ya'ti wahda. Bahwa Nabi yang tidak ada satupun menyambut seruannya datang seorang diri. Datang seorang diri. Bukan itu, nah, bukan berarti salah cara dia berdakwah. Nabi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala membimbing dia untuk ber, berdakwah. Al-khamisata asyarah samaratu Hadal ilmi. Buah dari ilmu ini. Wa adamul ightirar bil katrah wa adamuz Zuh fil qillah. Nah, karena fa'inal kasrah karena biasanya yang banyak itu nah, seperti juga dalam firman Allah yang surat Al-An'am tadi Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Mengikuti mayoritas orang, enam, kebanyakan orang. Dengan mengetahui hmm, buah dari pengetahuan ini, kita mengenal agama, mengenal dakwah para anbiya, dan kita mengetahui tentang keadaan siapa mereka, maka tidak akan mungkin dihinggapi sifat apa sikap iltirar tertipu karena merasa banyak ya dan kita juga tidak akan mungkin ada rasa zuhud ini tidak butuh kepada yang sedikit minder lebih lebih nah apalagi min minder sedikit tapi solid ya punya keimanan punya apa namanya eh, keyakinan yang kokoh kepada Allah itu lebih baik daripada banyak. Nah, tapi nyerimpeti. Tahu nyerimpeti ya? Jalan tahu-tahu tadi dijegal. Jatuh. Nah, atau ngotori barisan. Ya. nah ثالثة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى adanya keringanan bolehnya merukyah karena ain dan umat. Bolehnya merukyah karena penyakit ain dan umat panas. <clears throat> Nah, Hadis Buraidah bin Husain. Hadis Buraidah bin Husain. As-sabi'ata asyarah umku ilmi salaf. Dalamnya ilmu para salaf, para pendahulu kita dari kalangan sahabat terutama. Liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kada wa kada. Alangkah bagusnya orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Ini ber, dalilnya ini punya dalil ketika dia berbuat punya dalil ketika dia berucap nah sungguh bagus orang yang berhenti kepada yang dia dengar dia menjalankan sesuatu karena ada dalilnya walakin kata wa kata akan tetapi demikian demikian nah, ada ini untuk menunjukkan ada lagi dalil yang yang lain fa'ulima annal al-hadits al-awwal la yukhalifu tsani dari sini diketahui bahwa hadis yang pertama, hadisnya apa? Hadis Buraidah bin Husaid itu tidak menyelisihi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masing-masing berbicara pada konteks yang berbeda. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan hadis Ibnu Abbas untuk mentasjih, memotivasi. Ya, tidak menyalahkan kalau kita kan langsung tawar kamu, nah, salah kamu. Beliau nah, ngadap juga. Ngadapnya orang yang alim, kabir. Saya juga ya. <clears throat> Tapi saya nah, mendengar dari hadis Ibn Abbas. Dia menyampaikan demikian. Dia tidak menyalahkan dan nah, secara langsung Husain bin Abdurrahman yang minta dirukyah ketika terkena sengatan. Tapi menunjukkan inilah ada hadir. Kamu ingin enggak? Seakan-akan ingin kamu mau enggak menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab? Ciri-cirinya ini. La yastarqun. Tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. La yastarqun, la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini mereka. Kan tidak bertentangan. Hadis yang pertama mengatakan ada boleh boleh merukyah karena ain dan ummah. Tapi ah, mungkin salah persepsi Husain bin Abdul Rahman rahimahullah mengira boleh tapi enam apa boleh juga meminta dalam artian apa ya memang boleh mubah kan minta orang lain untuk merukyah kita tuh boleh boleh Ya. Nah, tapi apa? Kurang af afdal. Afdalnya apa? Dia merukyah dirinya sendiri. Karena tiga alasan kemarin. Ya. Nah, mereka tidak minta dirukyah karena kuatnya tawakal kepada Allah. Mereka tidak minta dirukyah karena nah apa? Karena perbuatan itu menunjukkan ketergantungan kepada kepada Allah, kepada selain Allah. Mereka tidak minta dirukiah karena izahnya jiwa mereka. Merasa mulia. Nah. <clears throat> Asaminata asyarah bu'du salaf an madhil insan bima laysa Jauhnya sikap para salaf itu memuji orang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Perhatikan kita. Betapa seringnya kita memuji orang yang cuma untuk menyenangkan dia, padahal itu tidak ada pada dia. Dan ini termasuk yakni zabah. Ya, bahkan kalau pemimpin apa disebutkan ada, eh, jelas nah, juga tidak layak. Apalagi yang tidak ada, dipuji-puji di depannya itu sama dengan menyembelih dia. Dan orang yang seperti ini boleh disiram pasir mulutnya ya boleh disiram pasir mulutnya. Rasulullah nyuruh sallallahu alaihi wasallam. Ada orang muju-muju Masya Allah nggak ada pada kita. Jauh dari kita, ambil pasir, lemparkan mulutnya. Tapi jangan ya kalau sama kita mungkin yang sudah tahu mungkin nah, ambil gertak, tak siram loh. Kenapa? Nah, gitu kan. Jadi Orang misalnya tahu-tahu kita nah, diingatkan, ya. Nah, ingatkan masuk. Atau diingatkan kamu dendam apa dengan saya? Kenapa menyembelih saya? Ya. Perbuatan itu artinya sama dengan menyembelih saudara kita sendiri. Dan biasanya kata para ulama, dia sanggup untuk mencela kita dengan apa yang tidak ada pada diri kita. Itu kebalikannya. Ya. Dia akan mampu untuk mengeluarkan cacian, ejekan, ataupun kata-kata yang merendahkan kritikan yang tidak ada pada kita. Jadi tajarubah. Ya, pengalaman hidup para ulama menyebutkan seperti ini. Kalau antum punya bisa mungkin lihat dalam Manhajul Anbiya. Ya. telegram bisa antum dapatkan kalamnya para ulama. Orang yang biasa memuji-muji orang lain yang tidak ada pada dia, itu kalau nanti nah mencela luar biasa, yang tidak ada pada dia pun keluar. Dan itu juga bu'du salaf an madah insan di Malaysia juga terhadap dirinya sendiri. Hmm. Mereka bukan termasuk orang-orang yang tasyabba di malam apa Merasa kenyang dengan apa yang tidak pernah diberikan kepada dia. Hmm, ya. Nah. Senang dengan ujian padahal itu tidak ada pada dia misalnya. Nah, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak ada, tidak ada padanya itu enggak. Nah, jauh eh, para salaf jauh dari yang yang demikian. Makanya dikatakan Husain bin Abdurrahman, walakin ama ini lam akun fi sholat. Supaya orang tidak mengira bahwa dia mungkin malam itu bangun berarti dia sholat. terang dia mengatakan, saya tidak sholat. Karena kebiasaan mereka adalah sholat malam. Nah, tapi ketika itu tidak. Untuk menepis Ya, jangan sampai ada yang mungkin husnudzan mengira ya. dia. Qala sa'atnasiyata asyarah qauluhu anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau termasuk dari mereka itu adalah salah satu di antara tanda-tanda nubuah. Terjadi? Terjadi. Mukasyah bin Nisan radhiyallahu an gugur sebagai syuhada. Dibunuh oleh Tulaihah al-Asadi Luhaih al-Sadi masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sah sahabat. Kemudian murtad. Ya, setelah itu masuk Islam kembali. termasuk baik Islam. Nah, masuk besar jasanya. Jadi dia akan menebus kesalahannya. Nah, Barangkali mereka yang termasuk di dalam hadis Allah tertawa melihat dua orang saling bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk surga. Ya, si A bunuh-bunuhan dengan si B. Si A mulanya kafir. Ya. Nah, kemudian si B mukmin perang si B terbunuh oleh si A sebagai syah, syahid. Kemudian si A masuk Islam beriman. Kemudian mati masuk nah, sebagai syahid lagi. Ini seperti itu diantaranya. Al-Ashrun Fadilatu Ukasha. Ini menunjukkan berapa dalam riwayat ini keutamaan Ukasha bin Salih. Satu hal mungkin kisah tentang yang kejadian beliau di perang Badar, pedangnya patah, sebagian ulama menganggapnya lemah. Yang diberi oleh Rasulullah ranting kayu kan, kemudian jadi pedang, bukan lama melemahkannya. Al-Hadiyatu wal Isrun ke-21 Istimalul Ma'arir Istimalul Ma'arir Bolehnya menggunakan ma'arif. Ma'arif ini istilahnya apa? Macam apa ya? Kalimatnya benar, bisa dipahami makna yang dekat dan makna jauh. Di antaranya yang apa? Seperti itu. Tidak bermaksud menipu bukan dusta. Rasulullah mengatakan apa ketika ada yang berdiri, sabaqaka biha mukasya. Kamu didahului oleh mukasya. Kan benar? Benar kan? Benar. Nah, untuk menutup celah. Jangan ada yang berdiri. Nah, ini mungkin beda dengan apa namanya apa sikap apa namanya perba hampir mirip juga ya bentar mirip juga dengan istilahnya tauria tauria seperti perkataan Nabi Ibrahim nanti kalau ditanya sama raja katakan bahwa engkau adalah saudariku benar kan iya kan benar Maknanya kan bisa dipahami memang saudara. Memang saudara beliau atau saudara seagama. Itu tauria. <clears throat> Ada lagi nanti tadlis. Kalau tadlis itu membuat orang yang mendengar mengi apa namanya? Nah, dalam kalau dalam periwayatan liuhi masami untuk membuat orang yang mendengar itu memahaminya salah mengira bahwa dia mendengar. Artinya uh, ketika dia mengatakan an fulan, nah, orang mengira dia mendengar dari fulan ini. Hmm. Makanya dibahasakan mereka kalau dalam tadlis itu liyuhin untuk membuat orang itu mengira terkait perkiraan ini kalau iham itu salah banyak lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, membuat orang mengira bahwa dia mendengar dari guru padahal tidak. Nah, itu tadlis. <clears throat> Dalam riwayat dan tadlis itu akhul kadib. Nah. Tapi ini semua inama <clears throat> ya, a'malu bin niat. ya, inama a'malu bin, bin niat. Kebiasaan marif ini juga Rasulullah itu bukan untuk apa namanya mengelabui orang itu bukan watak Rasulullah ya bukan sifat Rasulullah ada orang-orang yang kadang-kadang nanti di, ya, dikejar dia mau melakukan ma'arid padahal untuk ngelabuin orang itu kalau misalnya dikatakan itu tadlis tadlis itu akhlul kadid ya sampai Syu'bah mengatakan la an ahabu ahabbu ilayya an min an udallis berzina lebih aku sukai daripada melakukan tadris. Sampai seperti itu. Karena jelek. <clears throat> nah, kebiasaan politikus seperti itu kadang-kadang. Nah. Asalnya tawal insyurun husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya, indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diberitakan Al-Qur'an, khuluqul Quran. Beliau tidak Nah, suka mengecewakan orang. Ya. itu kebiasaan beliau. Nah, kalau beliau menolak, memang bukan kebiasaan beliau, nah, itu kan nanti muncul semua. Bahkan sehingga bisa jadi orang-orang munafik pun akan minta. Nah, dan yang beliau lakukan kepada sahabat yang kemudian berdiri lagi itu bukan penolakan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke bab yang baru. Bab yang sangat penting juga. Setelah kita diberitakan mengerti tentang apa itu tauhid, dihasung kita betapa indahnya tauhid dengan berbagai keutamaannya, dipompa lagi semangat kita untuk meraih yang terbaik betul-betul menumbuh motivasi kita untuk memiliki himmah yang tinggi. Jangan setengah-setengah dalam beragama. Ya. Nah, jangan setengah-setengah. Kata Rasulullah SAW, "Ihris ala mayan yanfa'uk." Jika sa'al Allah fas'alillah al-firdaus al-a'la. Kalau kamu minta kepada Allah, minta firdaus al-a'la, tempat paling tinggi sudah. Atapnya arsy Allah. Nah, yaitu ah, ah, Firdaus Nalala disuruh oleh Rasulullah menunjukkan apa supaya kita memiliki himmah yang tinggi dalam pelajaran kita kita dapat setelah kita tahu betapa indahnya tauhid betapa jeleknya syirik dipompa lagi dipacu lagi semangat kita untuk yang terbaiknya betul-betul membersihkan dan memurnikan tauhid sehingga diharapkan dengan itu kita berhasil atau bisa dengan taufik dari Allah dengan rahmat Allah masuk surga tanpa hisab wala adab Mustahil? Tidak. Kalau tidak percaya, coba. Nah, ya orang yang punya alim himmah yang tinggi tidak akan tanggung tanggung. Gimana caranya bisa mendapatkan yang seperti ini? Nah, ya. Nah, setelah itu begitu puas kita mendapatkan keutamaan tauhid, dan mereka yang berhasil membersihkan memurnikan tauhidnya akan masuk surga tanpa hisab wal adab sudah terpatri dalam hati kita kita diingatkan oleh Allah beliau memasukkan bab berikut ini al khawf minasyirk supaya kita hati-hati dengan bahaya syirik ini tumbuhkan rasa takut nah antum ingat dalam pelajaran mungkin entah di majelis yang lain dengan guru yang lain. Kalau di sini kita belum pernah sampai pada kasus subhat ya. Nah, TN sudah. Kalau mungkin yang lain pernah belajar sampai pada kasus subhat, dalam kasus subhat itu disebutkan setelah kita tahu tentang apa itu tauhid, agak ajaran yang dibawa oleh para rasul diberikan kepada kita nah, faidatan alimatan. dua faidah besar. Faidah yang pertama kita jadi mengerti tentang tauhid, keutamaan tauhid. Yang kedua kita takut kalau kalau tauhid itu jadi ruh rusak, terkotori, ternoda. Nah, nah di sini beliau menumbuk menambahkan masukan bab yang berikutnya ini yang ketiga ini sangat sesuai kata para ulama. Mereka membaca musyarah ini betul-betul tepat sekali diiringi. Nah, dengan bab al-khauf minasyirik supaya kita waspada Jangan sampai pengetahuan kita tentang keutamaan tauhid, begitu cinta kita kepada tauhid lupa ada bahaya besar yang mengancam dan sangat halus. Syirik ini dalam sebagian riwayat disebutkan akhfa min jabibin namal. Nah. Ya. dihajar Di somma fi lailatil zulma lebih halus dari langkah semut di atas batu cadas yang hitam di dalam gelapnya malam. Bisa merasakan langkah semut itu? Seperti itu masuk dia ke dalam hati kita. Rusak tauhid. Maka kita harus tahu betapa besar bahayanya syirik yang bisa merusak, merusak dan meruntuhkan semua yang sudah kita nah, dapatkan. Ini tentang ketauhidan nah, ya, syirik itu adalah keboliMAN yang paling yang paling besar. Baik, qala wa qaulillahi azza wa jalla. Firman Allah azza wa jalla, nah ini diantaranya ini kebiasaan beliau sampai dikatakan bahwa ketika di India seorang yang memberi apa berharap orang lain mendapatkan hidayah sampul buku ini ya kita tauhid ini dihobek dihapus namanya diserahkan ketika orang yang ta'assub ini membaca syekh ini membaca ini seperti kitabnya Bukhari seperti kitabnya Imam Bukhari Imam Bukhari itu kan menyebut nah fikih Imam Bukhari ijtihad Imam Bukhari itu dalam bab-babnya itu nah, fikih Imam Bukhari. Artinya nah, eh, ilmu beliau itu beliau tuangkan di dalam bab kada. Bab kada. Yang di bawah itu istidlal beliau. Nah, ini yang ditiru oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dan dia menyebutkan dalil Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang bawah itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kata para ulama, nah masuk di sini dosa syirik, syirik akbar dan syirik asghar. Tidak diampuni, tidak diampuni. Tapi bedanya kalau syirik akbar kekal di neraka, tidak akan keluar, diharamkan surga atasnya, Sedangkan syirik asghar rusak amalan yang tercampur dengan syirik tersebut. Seperti disebutkan dalam hadis Qudsi dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW fima yarwihi an rabbih. Inda Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. <clears throat> nah, dari mana para ulama mengenai apa diantaranya Syekhul Islam seperti dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa dosa yang dimaksud syirik sini tidak diampuni oleh Allah adalah syirik akbar dan syirik asghar yaitu dari perubahan kata atau susunan kata ayyushraka bihi kalimat an an itu apa huruf masdar ya kan an huruf masdar fi'il di belakangnya itu adalah fi'il mudah mudhari' mansub bi an fi'il dengan huruf masdar ini bisa dirubah menjadi isim mas masdar. Jadi baca bisa dibaca, artinya bisa bermakna innallaha la yafiru isyrakan bihi. La yafiru isyrakan bihi. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, nah kalau di seperti itu Kembali kepada kaidah usul. Israkan itu kan tan nakira nakira di dalam kalimat negatif itu adalah ada menunjukkan apa? Makna u umum. Berarti bukan hanya syirik ak akbar, syirik asghar juga tidak akan di, diampuni. Itu alur. Tapi dibedakan tadi kalau syirik akbar itu kekal di neraka, syirik asghar itu menghancurkan amalan yang dicampuri oleh syirik asghar tersebut. ria sum'ah, ya. Nah, itu yang merusak. Di antara dua hal yang ini nah, yang merusak ama amalan yang dimasukinya. Nah, pokoknya seputar itu. <clears throat> ini salah satu dalil jadi dikatakan oleh Syekh, nah, di sini beliau nukil dari Syabullah bin Abdul Rahman Abu Abu Butaim Nah, jadi beliau membantah. Membantah orang-orang yang mengatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang terlalu syadid ya, dalam urusan syirik tasdidan la mazid alaihi yang tidak ada lagi batasnya ini keterlaluan dalam menghukumi syirik dibantah oleh beliau rahimahullah fallahu subhanahu alladhi syaddada fi dzalik bukan Ibnu Taimiyah yang menyatakan kerasnya bersikap keras terhadap syirik Allah subhanahu wa taala buktinya apa ini ayat Buktinya ya, ayat dua ayat Allah menyatakan seperti itu dan ayat-ayat yang lainnya. Inna syirka la zulmun azim. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Siapa yang menyatakan seperti itu? Bukan Ibnu Taimiyah, Allah. Allah juga menyatakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah." Allah Subhanahu wa taala Ya. Nah, bukan Ibnu Taimiyah menyatakan dia bersikap keras terhadap syirik. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bahkan Rasulullah SAW perkara syirik itu nah ketika orang-orang sakif orang-orang taif minta ya Rasulullah biarkanlah berhala kami itu hmm, apa namanya tegak walaupun cuma sepekan jangankan sepekan sesaat sedetik pun tidak boleh Ya, sedetik pun tidak boleh dibiarkan berdiri berhala-berhala itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Qala kemudian menyebutkan dalil yang lainnya. Wa qala Khalil alaihi salam maksudnya dalam firman Allah doa Nabi Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku anak-anakku dari menyembah berhala. Kalimat junub ini kata para ulama itu ablag. Ya. Nah, menyembah berhala di satu tempat, beliau di tempat yang lain. Itu maknanya junub ini. Wafil Halil. Nah ini pelajaran dari kita kita lihat seorang Halil kekasih Allah yang sangat disayang oleh Allah setelah Nabi kita Muhammad SAW itu masih meminta kepada Allah khawatir jatuh ke dalam kesyirikan dalam perbuatan menyembah menyembah patung, menyembah berhala. Imam para hunafa, orang-orang yang lurus, orang-orang yang bertauhid. Nah, itu masih meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Apalagi kita. Logikanya sederhana kan? Nah, kalau Nabi saja meminta perlindungan, apalagi kita. Allah rahimahullah wa fil hadis <clears throat> Dalam hadis disebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar nih lihat ini. Yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kamu adalah asyirkul asghar. Fasu'ila anhu ditanyakan kepada beliau, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Faqala arya, riya Riya. Nah, ini syirik syirik asghar. Tidak masuk ke neraka, ini kekal di neraka orang itu. Tapi hancur rusak amalan-amalannya. Karena nah, dicampuri oleh ria ini tadi. Tidak kekal di neraka. Walaupun mungkin memang masuk neraka. ya Bisa jadi. Bisa jadi juga tidak. Kita takal syaitilah Nah. Jadi jelas yang jelas dari syirik. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam syirik asgar juga. Ini tidak diampuni. Berarti Nah, pelakunya dilemparkan ke neraka walaupun tidak kekal. Nah. <clears throat> Fasuila anhu faqala arya. Nah, nah, tentang tadi yang tadi doa Nabi Ibrahim tadi disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah <clears throat> wa may ya'manul bala ba'da Ibrahim siapa yang merasa aman dari ujian setelah Nabi Ibrahim nah siapa yang merasa aman dari ujian setelah Nabi Ibrahim. Nah, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim imamul hunafa wa abil anbiya Alladzi kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin yakhafu ala nafsihi wa ala waladihi min ba'dih. Nah, Siapa yang merasa aman dari ujian setelah Nabi Ibrahim? Imam, orang-orang yang lurus tauhidnya, bapaknya para nabi, termasuk bapak moyang Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi imam qanitan lillah selalu taat kepada Allah hanif lurus dan jauh dari syirik beliau khawatir atas diri diri beliau dan anak-anaknya sepeninggalnya Allah wa ويتوسل ilaihi an يجنبه ibadatan asnam maka beliau berdoa kepada Allah bertawasul kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala wa huwa alladhi al-asnam beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala yang dipuja oleh kaumnya wa huwa alladhi rabbuhu bi kalimatin fa atammahun Beliaulah yang diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang beliau sempurnakan kalimat tersebut, perintah tersebut, ujian tersebut. Wa huwa alladhi waffa sallallahu alaihi wasallam. Iya, nah. Wa huwa alladhi wafi, nah. Wa huwa alladhi wafi Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhsha minasyirk. Nah wa huwa alladhi wafa sallallahu alaihi wasallam maksudnya wafa di dalam ayatnya wa Ibrahim alladhi wafa yang memenuhi janji menepati janji nah. alaihi salatu wasallam yakhsha minasyirik beliau khawatir jatuh kepada kesyirikan wa yahdhar minal wuqu'i fihi dan takut terjatuh ke dalam kesyirikan fa yabtahilu ila rabbih qailan lalu beliau berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan mengatakan Rabbi ja'alni dalam firman Allah Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi Innahu adlalna katsiran minan nas ini doa beliau nah imam orang-orang yang lurus jauh dari syirik masih khawatir syirik itu menimpanya karena memang sangat halus nah tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang celaka memang Orang-orang yang tidak kenal dengan dirinya. Nah, orang-orang yang jahil tentang dirinya dia akan tenang-tenang dari bahaya syirik ini. Menganggap sepi. Nah seperti ini kita tidak merasa butuh mempelajari setiap saat tauhid. Sangat-sangat butuh. Kita diingatkan kembali. Jika mungkin mengulangi lagi. Akan dapat lagi faedah lain. Walau fil hadis akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asrar. Fasuila anhu faqala arriya. Qala Nah, ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan ada menyebutkan ini nah, Hasan. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dalam keadaan dia masih belum bertobat dari menyeru nyanyi bersama Allah membuat tandingan-tandingan nyanyi bersama Allah dahlan, dahlan nar masuk masuk neraka rawahul bukhari wali muslim an jabir disebutkan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan dengan Allah sesuatu pun kalau jannah dia masuk surga wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan siapa yang bertemu dengan Allah tapi dia menyekutukan Allah dengan sesuatu masuk neraka sebanyak apapun ibadahnya sebanyak apapun ibadahnya itu tidak akan ada gunanya faja'alnahu haba'an mansura kata Allah Allah jadikan debu yang berterbangan nah Seperti Fata, Fata Morgana. Di saat dia dibutuhkan, ternyata ketika didekati itu adalah ayat enam pasir belaka. Mereka yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga masuk surga. Sejahat apapun yang dia lakukan. Ya, sejahat apapun yang dia perbuat. Sampai disebutkan dalam riwayat nah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Seperti itu. Nah, sampai ketika Abu berkata, "Ya Rasulullah, walaupun dia wa in sanat wa in zana wa in zana wa in sanat walaupun dia mencuri walaupun dia berzina iya diulangnya lagi oleh Rasulullah wa in sampai ditutup dengan wa in rahima anfu abidar walaupun nah Abu Abu Dar tidak suka nah ini betapa bahayanya syirik amalan-amalan yang kita nah, campuri dengan kesyirikan itu tidak ada guna gunanya dan di akhirat dijadikan Allah debu yang berterbangan debu yang sangat ringan tidak ada gunanya kita nah sia-sia memperbanyak amalan tapi dicampuri dengan kesyirikan baik kita lihat keterangan Syekh <clears throat> bab al khawf min ashir. Asyirku fi tauhid ilahiyah wal ibadah yunafi tauhidah kullal munafah syirik di dalam tauhid ilahiyah dan tauhidul ibadah itu menafikan meruntuhkan tauhid dengan sehebat-hebatnya, sehancur-hancur, sehancur-hancurnya. Tidak berbe, tidak berbekas dari asal pondasinya yang dihantam, dihancurkan. Nah, sehingga bangunan yang di atasnya itu hancur, ambruk sudah. Wahwa nau'an Syirik itu ada dua. Syirkun akbar jalil wa syirkun asghar khafiyun. Yang pertama syirik akbar yang jelas. Yang kedua syirik asghar yang halus. Yang jelas ya, seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, artinya artinya dan lihat apa namanya dalam adanya syirik syirik asfar khafi yang yang paling ditakutkan oleh Rasulullah menimpa para sahabat orang-orang terbaik itu justru syirik asfar. nah justru syirik syirik asfar kalau syirik asfar seperti yang sudah sering kita bahas dalam pertemuan yang lain kita tidak akan mungkin berdoa kepada selain Allah ya tidak mungkin ada dalam pikiran kita ada kekuatan selainnya ini kekuatan selain kekuatan Allah kekuasaan selain kekuasaan Allah. Nah, kemuliaan ini sifat yang maha sempurna selain sifat-sifat Allah tidak mungkin. Bersih kan? Tapi dalam hati ternyata kita melakukan amalan masya Allah terselip dalamnya keinginan dipuji, didengar orang, dinilai orang baik. Kan berat ini. Ini yang justru merusak kata Rasulullah. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Arya. Nah, ar yang Allah katakan ana aghna syuraka anis syirk. Aku tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila amalan, siapa yang mengerjakan amalan, asyraka ma'i fihi, mempersekutukan bersamaku di dalam amalan itu ghairi sesuatu selain aku taraktuhu wa syirkah kata Allah aku biarkan dia dengan sepertinya. Nah, tidak digubris oleh Allah berbuat seperti apapun. Nah, disebutkan di bawah oleh beliau. Jadi syirik itu lawan dari tauhid itu ada tiga jenis, ada syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Nah, jadi semuanya di, kemudian disimpulkan dengan beberapa ayat, ayat 116, kemudian ayat 72 surat Al-Maidah 116 surat An-Nisa Al-Maidah 72 wa huwa arbatu arba'atu anwa. Syirik itu ada empat macam. Syirik itu ada empat macam. An-naw'ul awal syirkud dakwah, syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 65 66. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fa sawfa ya'lamun. Ini akbar, sering terjadi di zaman dahulu, di zaman kita pun juga demikian. Nah, kalau sudah selamat, artinya apa di sini juga menunjukkan bahwa orang-orang dahulu musyrikin di zaman dahulu berbuat syirik itu di dalam keadaan lapang. Dalam pelajaran kasus subhat beliau rahimahullah menyebutkan dua perbedaan syirik umat manusia di zaman beliau rahimahullah dengan umat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sebelumnya. Dua yang beliau sebutkan. Kalau orang dahulu berbuat syirik dalam keadaan lapang, senang. Ya, ini buktinya salah satunya di di dalam ayat ini ayat 65. Falam najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Setelah selamat mereka ke daratan, Allah ke mereka ke daratan, ternyata mereka berbuat syirik. Umat sekarang di zaman beliau rahimahullah dan di zaman kita sekarang ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit juga berbuat syirik. Petaka eh, sembelih kerbau, apa tolak bala. Ya nak. Nah, supaya nak kebanjiran lagi. susah sesajen. Nah, subhanallah dalam keadaan sempit. Apalagi dalam keadaan lapang. Nah, yang kedua, orang-orang dahulu melakukan kesyirikan itu dalam uluhiyah Allah. Dalam uluhiyah Allah dalam beribadah. Mereka berbuat syirik dalam beribadatan. Nah, sementara dalam rububiyah hampir tidak ada mereka yang nah, ya, mengingkari rububiyah Allah atau mempersekutukan Allah dalam rububiyahnya. Kecuali orang-orang yang mukabarah itu pun jarang dan langka di dunia. Yang ada cuma Fir'aun dan Namrud dalam perjalanan umat manusia cuma dua ini. Nah, Fir'aun mengangkat dirinya menjadi Rabbul A'la katanya. Fa'akhadahu Allah nakalal asrat wal ula. Nah, ini Namrud. Ya, itu dalam mereka berbuat syirik hanya dalam beribadah, beribadah. Mereka meyakini tidak ada yang mencipta, menguasai jagat semesta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memelihara alam ini, mengatur alam ini kecuali Allah. Ini mereka umat-umat yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditenggelamkan oleh Allah di zaman Nabi Nuh. Yang dihancurkan di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh. Mereka mengetahui tidak ada yang mencipta dan menguasai alam semesta kecuali Allah. Tapi umat sekarang, ya di zaman beliau rahimahullah, di zaman kita ternyata masih mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Ya, di alam ini ada yang mengatur, bukan hanya Allah. Itu kan rububiyah. Ya kan? Rububiyah. Nah, itu disebutkan oleh beliau. Tapi bisa ditambah satu lagi. Faedah ketika di dalam masjid disebutkan yang ketiga, orang-orang dahulu Nah, terbalik sebetulnya yang ini tadi yang, yang kedua tadi itu faedah dari nah, damat. Yang kedua, yang ketiga ini yang disebutkan oleh beliau dalam kasus suhat. Orang-orang dahulu melakukan kesyirikan. Nah, yaitu mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang saleh, yang dianggap saleh. Nah, mempersekutukan Allah dengan orang-orang makhluk-makhluk yang dianggap saleh. Nah, tidak mereka nah, Tujuan peribadatan itu sebagai tawasul lah, ya, minta syafaat kepada makhluk-makhluk yang keji dan jahat, enggak. Nah, nah sementara umat sekarang nah, di zaman beliau rahimahullah dan di zaman kita tawasulnya kepada kadang-kadang dikenal sebagai orang yang nah, homer, Nah, tidak pernah sholat. Itu jadi wah, jadi wali. Yeah disembah, dituju dengan peribadatan. Ya, zaman sekarang kan gitu. Kalau zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang dikenal namanya Ahmad Al Badawi. Ahmad Al Badawi ini nggak tahu pernah nggak pernah dikenal sholat. Mendadak ngetop. Kapan dia ngetop? Nah, Jumat pada seorang bu ini sedang apa? Masuk masjid jamek, buang air di masjid. Ya, Masya Allah. Langsung ngetop. Ya, terkenal dia, mati kuburannya jadi keramat. Nah, itu ramai zaman terkenal. Di zaman kita kan gitu juga. Melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam itu jadi jadi wali, iya kan? Nah, <clears throat> nah baik. Nah, itu tiga. Terus yang pertama, syirik dalam doa. An-nau'u syirkun niyyah wa hiya al-iradatu wal qasd syirik dalam niat yaitu keinginan dan maksud tujuan Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ini nanti kita dapatkan dalam bab di belakang nanti pembahasan ini. Ya, terkait dengan syirkun niyah. Juga yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirkut syirkut dakwah nanti ada bab minasyirki isti'adzah bi ghairillah. Minasyirki istighatsah bi ghairillah. Itu termasuk. Ya. Hmm, nah. <clears throat> Wa du'a Allah itu termasuk dalam syirkun niat nah, dakwah kalau syirkun niat nanti dia dalam bab nah, yang berikutnya nah, syirkut ta'ah syirkut ta'ah ada ya jadi yang keenam jangan lupa nanti termasuk dalam dalil beliau ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban syirkut ta'ah syirik dalam hal ketaatan dia tidak menyembah orang yang dipersekutukannya dengan Allah, tapi dia angkat kedudukan orang itu, apapun yang dia buat lakukan hukum apapun yang diberikannya, ketetapan yang dia yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya, dia ikuti. Ini syirik ma'ah. Dia menjamnah. Mereka mengangkat nah, ittakhadu ahbarahum ulama-ulama ahli-ahli ilmu waruhbanahum ahli-ahli ibadah arbab Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tauhid al-hakimiyah itu masuk sebetulnya dalam tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah ini apa? termasuk dalamnya adalah menetapkan hukum. Ya, halal haram, perintah, larangan, jaza. Itu adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirkut ta'ah. Yang keempat, Naurabi syirkul mahabbah. Ini juga nanti disebutkan. Wan dalilnya juga ini nanti di nah, ada kita dapatkan wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Subhanallah. Ini kalau nah walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada gunanya mempelajari apa namanya eh, mempelajari hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain ya munasabatul ayat atau satu surat dengan surat yang lain. Tapi kalau kita lihat nah betul-betul memang subhanallah memang kalam Allah yang luar biasa. Setelah Allah menyebutkan kekuasaannya, nah, Allah terangkan ternyata memang di antara manusia itu ada yang seperti itu. Wa nasi min dunillahi andadan yuhibbunahum ka dan diterangkan. Nanti insya Allah kita akan dapat. Jadi empat ini, ya empat ini sangat penting. Nah, kita ketahui tahun syirik akbar ini semuanya adalah syirik syirik akbar dalam uluhiyah itu dalam ibadah ya nah, semuanya ini nah dalam uluhiyah dan dalam ibadah kemudian yang syirkut ta'ah dalam rububiyah Allah kemudian nausani syirik asghar wa huwa ونوع الثالث شرك خفي شرك خفي sangat-sangat halus. nah Ini yang sangat berat untuk kita juga. Nah, kalau tidak dengan selalu minta kepada Allah itu diajarkan oleh beliau doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam lalu minta supaya dijauhkan dari syirik yang besar, yang kecil maupun yang yang halus. Sebelum kita tutup, kita enam. Apa itu syirik akbar? Qala fa amma syirkul akbar. Fahuwa syirik akbar itu adalah an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah. Jadi seseorang menjadikan untuk Allah itu membuatkan untuk Allah itu tandingan yang dia seru, yang dia sebut-sebut sebagaimana dia menyeru Allah, menyebut-nyebut Allah. Nah, dia panggil sebagaimana dia memanggil-manggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fulan, ya Alan, ya Habib. Sering dengar kan? Atau pernah dengar? Bukan sering, tapi dengar. Nah, Nah, terjadi terjadi seperti ini. Nah. au yakhafuhu au yarjuhu atau dia takut kepadanya atau mengharapkannya au yuhibbuhu mencintai tandingan tadi billah seperti dia mencintai Allah seperti dia mengharapkan Allah seperti dia takut kepada Allah au yasrifu lahu min anwa'il ibadah atau dia serahkan kepadanya salah satu dari jenis-jenis ibadah. Istighatsah datang dia kepada fulan tadi, Habib tadi. Nah, minta ya. Tawasul minta syafaat. Datang dia kepada Rasulullah minta syafaat. Minta nanti Fahadha syirk ini adalah syirik. La yabqa ma'a sahibihi min tauhid syai'un yang tidak menyisakan bersamanya tauhid sedikit pun pada pemiliknya. Han hancur. Wa hadha syirkul ladzi Allah alaihi jannah wa ma'wahu nar. Inilah syirik yang wahad musyrik. Musyrik ini dialah yang diharamkan oleh Allah jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Wala farqa fi hadha baina an yusamma tilkal ibadah allati sarafaha li ghairillahi ibadah aw yusammiha tawassulan aw yusammiha bi ghairi dhalika min al asma istishfa'an minta syafaat tabarrukan isti'adah iltija ila salihin ama ah, sebut namanya apa nah apakah tawasul ataukah nama yang lain istishfa minta syafaat atau apa tabarruk Nah, apalagi istighatsah. Faqulu dzalika syirkun akbar. Lianna al-ibra bi haqa'iqil asya' wa ma'aniha duna alfadhiha wa ibaratiha. Karena yang dinilai adalah dengan hakikatnya dan maknanya bukan lafad dan ungkapan ungkapan Tapi intinya apa? Hmm. Oh ya dengan terkait dengan syafa, syafaat ya mungkin untuk menyamakan menyeragamkan dan juga sudah buatkan di apa di apa namanya di syariat seperti itu juga kita apa namanya ada istilah syafi' sering kita mengartikannya dulu apa memberi syafaat ya kalau bisa diganti ganti apa yang memintakan syafaat yang memintakan syafaat karena yang memberi adalah Allah Pemiliknya Allah, iya kan? Nah, pemiliknya Allah. Maka yang paling pantas untuk memberikan syafaat adalah Allah. Nah, kemudian ada masfu' lahu. Masfu' lahu ini adalah yang dimin apa? Yang menerima syafaat. Yang menerima syafaat. Jadi syafi' itu para nabi, maksud dalamnya Rasulullah SAW, syuhada, kemudian malaikat, ya, Nah, itu adalah syafi' yang memintakan syafaat. Masuk lahu yang menerima syafaat. Yang memberinya siapa? Ya pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Allah menyatakan apa? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah syafaat itu semua, semuanya. Rasulullah mengatakan apa? Innama ana qasim wallahu al-mu'ti. Saya cuma membagi. Allah yang mem memberi ya nah, bukan pemiliknya bukan Rasulullah SAW syafaat bukan milik Muhammad SAW beliau yang memintakan itu pun dengan izin Allah beliau SAW tidak lancang memberi memberikan apa yang diminta oleh kita minta tapi beliau datang lebih dahulu minta izin kepada Allah nah, baru diizinkan Allah untuk orang-orang yang memang layak nanti kita akan dapatkan juga ya nah itu dulu Nah, itu syirik syirik akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hal yang mungkin walaupun apa? Enam. Artinya mudah tapi juga bahaya memang. Kita kadang-kadang sering lah enam lolos ucapan-ucapan kita yang itu bisa membawa kepada enam syirik syirik akbar. Nah, walaupun ringan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan.